الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid للإمام عبد الرحمن بن حسن الشيخ رحمهم الله وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نظر رجل أن ينحر إبلا ببوانة seseorang bernazar untuk menyembelih ontanya di daerah yang namanya Buana. Nabi Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Ia ya pun kemudian tanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Faqala hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad Maka Rasul tanya dia apakah di sana ada berhala tadi berhala berhala jahiliyah yang disembah Qalula jawab mereka tidak Qala fahal kana fiha idun min a'yadihim Rasul tanya lagi apa di sana ada hari besar yang mereka rayakan dari hari-hari besar mereka Qalula tidak ada faqala Rasulullah sallam aufi binadrik jika begitu, tunaikan nadarmu. Fa innahu la wafa'a nadrin fi ma'siyatillah. Karena tidak ada nadar kalau itu maksiat pada Allah. Wala fi la yamliku ibnu Adam. Tidak pula nadar yang tidak dimiliki oleh ibnu Adam. Ini enggak nggak bisa ditunaikan pula Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Qauluhu an Thabit ibn Dhahak ai ابن خليفة الأشهلي ثابت ابن الضحاك ابن خليفة الأشهلي صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره yang meriwayatkan dari beliau dari Jabirin Abu Kilabah dan beberapa yang lain mata sanata arba'in wasitin. beliau wafat tahun 64 Hijriah kauluhu bibuana بضم الباء bu wakil بفتحها ada juga yang mengatakan fathah bawana qala al-baghawi mawdi'un fi asfali makkah tempatnya di bawah arah Mekah duna yalamlam dekat atau sebelum yalamlam yalamlam ma'ruf termasuk mikot bagi yang dari arahnya termasuk Indonesia, Yaman. ala Abu Sa'adat hadobah min warai yambur. Buanah kata Abu Sa'adat dia bukit di belakang daerah Yambuk Yambo ma'ruf sampai sekarang ada kota Yambo. Faqala qawluhu hal kana fiha wasanun min awthanil jahiliyati yu'bad apa di sana ada berhala yang disembah selain Allah? Fihil mana minal wafa bin nazar idza kana fil makan wasan walau ba'da zawalihi qalahul musannif rahimahullahu taala di situ ada berarti larangan menunaikan nazar di tempat itu jika di situ ada sesembahan selain Allah walaupun bahkan setelah itu dihilangkan mungkin setelah dihancurkan atau sudah nggak ada lagi dipindah Qawluhu fahal kana fiha id min ayadihim Apa di situ ada lebaran hari besar mereka? Qala Syekhul Islam al-id ismun lima ya'ud minal istima'il am ala wajhin mu'tad namanya id itu berarti nama sesuatu yang kembali lagi dan kembali lagi, terulang dan terulang. Dari ada, yaudu, aid. Minal istima'il am, di situ ada perkumpulan banyak orang. Berkumpul semua, keluar semua, merayakannya ala wajhin mu'tad dan itu menjadi rutinitas kebiasaan a'id imma ya bi'audi sana au bi'audil usbu wa syar wa nahwi dhalik a'id bisa kembalinya itu tiap setahun sekali atau mungkin seminggu sekali seperti Jumat atau sebulan sekali. Nah. Wal muradu bihi huna al-istima'ul mu'tad. Yang dimaukan di sini keluarnya mereka berkumpul di situ dan terus menerus yang mereka peringati tiap hari itu min istima'i ahli jahiliyah harusnya dia yang lakukan fal'id yajma'u umuran maka namanya id terkumpul di sana beberapa perkara minha yang pertama yaumun a'id harinya yang terus diulang lagi dan datang lagi kayaumil fitr wa yaumil seperti Yaumul Fitr, Idul Fitri, Idul Jum'ah. Ya tiap Jumat kembali lagi dirayakan. Idul Fitri tiap satu syawal dia dikemerayakan lagi terus demikian. Wa minha ijtima'un fi. Yang kedua di situ berarti ada perkumpulan. Artinya umat semua kumpul keluar bersama merayakannya. Wa minha a'mal tatba'u min al ibadat wal adat. Ada amalan-amalan yang mengikuti karena itu hari besar maka mereka rayakan dengan lakukan amalan ini, amalan itu. Atau adat, adatnya lakukan ini, lakukan itu. Nah. Waqad yahtassul 'idu bimakanin bi'ainih. Dan pula terkadang diperingati, dirayakan di tempat tertentu. Wakat yakun mutlakan atau terkadang mutlak nggak harus di tempat itu, dimanapun bisa. Bisa umum begitu, bisa pula khusus di satu tempat. Harus dirayakan di situ wa kullu wa kullun min hadhil umur qad yusamma dan masing-masingnya disebut id dari yang tiap tahun, tiap pekan, tiap bulan ada ibadah tempat tertentu. Nah, semua itu id. Faz zaman maka kalau itu terkait waktu, id terkait waktu kaqaulin nabi fi yaumil jum'ah seperti sabda nabi tentang Jumat inna hadha yaum ja'alahu Allah lil muslimina ida hari ini Allah jadikan id bagi kaum muslimin hadis dari Ibnu Majah juga yang lain dari riwayat beberapa sahabat Abdullah ibnu Abbas juga Abu Hurairah nah, juga di Baihaqi hadis Musannafin Nabi Syaibah nah, Alamin terkait waktu waktunya hari Jumat maka hari Jumat itu perayaan hari besar kaum muslimin Allah jadikan wal istima' wal amal adapun berkumpulnya mereka dan amalan yang dilakukan mereka kaqauli ibn Abbas syahidul id ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aku menyaksikan al-id bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis di Bukhari dan Abu Dawud. Disaksikan karena ada yang dilakukan dari sholat, khutbah, nah. dan itu disaksikan oleh Ibn Abbas. Dia sendiri hadir mengikutinya. Wal makan terkait tempat, la tattakhidhu qabri idan. Rasul doa berlindung diri kepada Allah, jangan engkau jadikan kuburku ini idi Allah. di mana orang kumpul di situ, di mana orang ibadah di situ amalan tadi. Di tempat itu, di kubur Rasul SAW. Waktu yakunu lafdul id isman li majmu'il yaum wal amal bi wa huwal Terkadang pula id nama bagi keseluruhan kumpulnya hari dan amalan yang dilakukan di hari itu dan itu yang banyak dinamakan id karena itu kakaulin nabi seperti yang Rasul katakan da'huma ya Aba Bakar fa inna likulli kaumin ida ketika Abu Bakar radhiyallahu an mau mau melarang anak-anak gadis yang nyanyi-nyanyi mubah, bergembira ria di rumah Rasul Zalam bersama Aisyah. Maka Rasul katakan, dahuma, biarkan Abu Bakar mereka mau gembira nyanyi-nyanyi. Karena setiap kaum punya id dan ini id kita kaum muslimin. Ini yang tadi disebut amalan, baik itu ibadah ataupun adat ini adat nah ini bergembira dengan nyanyian-nyanyian yang mubah nah, untuk menunjukkan kegembiraan di hari itu di situ ada amalan di situ pula hari nah itu hari id dan itu yang dilakukan Qala al-musannif fihi istifsalul mufti wal mana' al wafa bin nadhr bimakani idil jahiliyah walau ba'da zawali kata Imam Muhammad itu mengajarkan mufti itu hendaknya bertanya bertanya kepada yang mustafti yang tanya atau yang minta fatwa kepadanya dan sekaligus itu larangan orang untuk menunaikan nazar di tempat idnya orang-orang jahiliyah yang musyrik dan menyekutukan Allah di sana. Walau ba'da zawali, bahkan kalaupun itu sudah tidak ada. Disebutkan demikian istimbat beliau sisi pendalilannya karena kondisi orang ini yang sabit hmm, riwayatkan terkesan terkesan ke arah sana dia ngapain dia harus menyembelih di buana sana ada apa di buana oh nyembelih sudah di sini saja misalnya kok di buana ya Rasulullah aku nabar untuk menyembelih di buana Berarti kan menimbulkan pertanyaan, kenapa dengan buana, ada apa di buana? Nah, dikhawatirkan di sana ada penyembelihan jahiliyah untuk selain Allah. Di sana ada hari besar yang mereka peringati. Nah, dia ingin nyembelih juga di sana menganggap itu ada nilai lebihnya, ada afdalnya lebih besar pahalanya atau mana-mana serupa dengan itu. Dikhawatirkan begitu. Makanya ditanya oleh Rasul, apa di sana ada sembelihan? Selain Allah, apa di sana ada lebaran-lebaran mereka? Makanya di sini seorang mufti harus jeli. Jika dalam pertanyaan mustafti Pertanyaan orang yang minta fatwa ada sesuatu yang mengganjal atau mencurigakan misalnya. Nggak boleh didiamkan, ditanya. Lebih lanjut, e, tadi kamu sampaikan begini, nah kenapa? Emangnya ada apa? Karena apa? Berarti ini begini, begini. Nah, si muftafti atau si mufti yang memberi fatwa harus tanya lebih lanjut karena akan menjadi pengaruh dalam jawaban dia boleh tidaknya halal apa enggak nah Kultu wafihi sadud zari'ah berarti di situ pula dalil bagi kaidah syadud zari'ah penutup zari'ah segala jalan yang mengarah kepada syar kejelekan atau maksiat wa musyabahatil musyrikin hadis pula menunjukkan untuk muslim itu tidak menyerupai musyrikin dalam segalanya. Wal mana mimma huwa wasilatun ila dalik. Dan larangan syariat dari segala yang menjadi wasilah ke arah sana. Jika dengan itu dia akhirnya menyerupai kufar, musyrikin, maka dilarang. Jika dengan melakukan itu dia mirip dan serupa, terkesan sama dengan mereka, maka tidak diperbolehkan. Nah, maka ini kaidah penting dalam kaidah-kaidah syariat sadud Dengan demikian menserupai musyrikin walau fi zahir Bahkan kalaupun hanya sekedar lahirnya saja, lahirnya saja, secara lahiria saja sama, nggak boleh. Kenapa? Karena maklum adanya musyrikin mereka ketika merayakan hari besar mereka, menyembelih korban binatang mereka, mereka sembah Tuhan-Tuhan berhala mereka. Nah, semua itu tentu berkaitan dengan keyakinan dan agama mereka. Terkait syiriknya mereka, kekufuran mereka yang mereka yakini. Oh, ini begini, ini begitu, maka mereka lakukan. Berarti mereka musyrikin merayakan hari-hari besar itu mereka beribadah dengan tata cara mereka sesuai keyakinan mereka masing-masing dalam agama mereka yang syirik, yang kufur, yang termasuk bentuk besar nyata yang mereka lakukan di hari besar mereka adalah takorup mereka. Mereka bertakorup, mereka dekatkan diri kepada Tuhan mereka dengan menyembelih, mengalirkan darah binatang di hari itu atau di tempat itu. itu termasuk ibadah mereka yang paling besar terkait hari besar itu atau di tempat tersebut. Nah, mukmin muwahid dilarang untuk melakukan hal yang serupa, menyerupai dan menyertai sama-sama melakukan seperti yang dilakukan oleh musyrikin walaupun beda niat, beda keyakinan, si mukmin menyembelih lillahi ta'ala untuk Allah dia berkorban. Nah, tapi gambaran nyata yang terlihat kasat mata oleh orang sama ini nyembelih namanya penyembelih makruf <clears throat> sapinya misalnya dijatuhkan di situ atau kerbonya kalau diharap sana ontanya pisonya penghabisan itu diayunkan di leher binatang ini sama persis kedua-duanya sama menjatuhkan sapi kedua-duanya sama mengayunkan pisau itu di leher binatangnya gambarnya sama nggak ada beda itu dalam penyembelihan secara zahir lahiriahnya sama perbuatan penyembelihan mereka tetapi tetap syariat melarang dan tidak membenarkan perbuatan itu karena musyabahah sangat menyerupai musyrikin orang yang nggak tahu menau tentang tauhid tentang syirik itu apa melihat sama ini mukmin ini musyrik nah dodanya menjembelih sama saja nggak ada beda nah, makanya kemudian dilarang. Sama seperti ayat yang sebelumnya, sholat di Masjidil Diror. Walaupun sholatnya si mukmin di situ lillah. Tapi kan sama perbuatannya. Antara sholatnya si munafik, yang buat masjid diro dengan sholat kamu yang lillahi ta'ala sama. Mulai takbirnya sampai salamnya. Padahal tempat itu tempat yang digunakan untuk maksiat, merusak dan memerangi agama Allah, maka dilarang. Maka demikian. Pelajaran penting bahwa tasyabuh tidak menunggu niat. Tidak menunggu niat orangnya agar orang tidak berdalih. Oh, saya nggak niat tasyabuh kok. Saya nggak niat menyerupai orang-orang kafir. Saya nggak bermaksud menyerupai orang-orang fasik dengan gaya rambut begini, dengan gaya baju begini. Udah siapa memang nggak nunggu kamu niat atau kamu nggak niat. Tidak ada kaitannya dengan kamu uh, bermaksud begitu atau tidak. Secara lahiria perbuatanmu sama, menyerupai itu sudah dilarang. Nah, Qauluhu aufi binadrik Tunaikan nazarmu Hada yadul Ala anna dzabah لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم maksiyah ini menunjukkan bahwa menyembelih untuk Allah di tempat yang musyrikin menyembelih untuk selain Allah maksiat menyembelih di tempat mereka merayakan hari besar mereka maksiat walaupun kamu menyembelih untuk Allah ya anak kaulahu aufi binadrik karena yang Rasul katakan aufi binadrik taqibun lil was bil hukm bil fa. Di situ ada taqib jawaban tentang sifat yang hukumnya Rasul sebutkan dengan fa takibnya fa fa'aufi binadrik berarti terkait yang sebelumnya berkaitan dengan pertanyaan Rasul apa di situ ada sesembahan mereka sembah selain Allah apa di situ ada hari besar mereka mereka rayakan tidak ada faufi baru keluar faufi berarti jika ada perayaan mereka di situ atau mereka menyembelih untuk selain Allah, ibadah untuk berhalanya, berarti itu maksiat. Tidak dibenarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. dzalika yadullu ala annal wasfa sababul hukum berarti sifat yang Rasul tanyakan tadi menjadi sebab hukum untuk dikatakan boleh tunaikan nazarmu. Kenapa? Ada sebabnya. Sebabnya nggak ada di sana penyembahan berhala, penyembelihan untuk selain Allah. Sebabnya di sana nggak ada perayaan hari besar mereka. Maka tunaikan nazarmu. Fayakunu sababul amr bil wafa khuluwahu min hadainil wasfain. Maka sebab Rasul bolehkan dia tunaikan nazarnya karena tempat itu tidak didapati padanya dua perkara tadi perayaan hari besar mereka dan penyembelihan mereka untuk selain Allah. Alamma qalula qala fa'ufi binadrik. Begitu mereka jawab nggak ada, nggak ada, lalu Rasul pun katakan tunaikan. Wahada yaktadi anna kaunal bukati makana idin au biha wasanun min awsanihim mani' min ad biha walau nadarahu qalahu syakul islam berarti ini maknanya tempat itu jika jadi tempat hari besar mereka mereka rayakan di situ atau di situ ada berhala yang mereka tuhankan selain Allah menjadi penghalang untuk kamu nyembelih di sana. Walaupun kamu sudah nazar untuk di sana nggak boleh dilakukan karena itu nazar maksiat. Begitu kata Syekhul Islam rahimahullahu taala. nadrik tunaikan nadarmu fa'aufi binadrik ini apakah makna hakiki yang dimaksud atau yang dimaukan dengan perintah ini ibaha tunaikan artinya ya mubah kalau kamu mau tetap nyembelih di sana mubah boleh-boleh saja setelah ditanya tadi nggak ada nggak ada nah, apakah itu untuk mubahnya atau mana hakiki betul-betul perintah bermakna wajib bagi dia ada kemungkinan itu ibahah perintah yang berarti mubah bagi kamu untuk menyembelih di buana karena penyembelihan di tempat tersebut tidak wajib penyembelihan di buana bukan suatu kepastian dan kewajiban Karena nggak ada keutamaan tertentu di daerah Buana. Keutamaan hanya yang disebutkan di dalam syariat. Masjidil Haram, tempat utama, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Makanya kalau terkait tempat penyembelihan itu mubah. Terkait penyembelihannya wajib, naam. Untuk menyembelihnya itu wajib. Adapun tempat mubah. Makanya ketika Rasul tanyakan apa ada ini nggak ada apa ada it dengan mereka nggak ada nggak ada boleh kalau gitu kamu tunaikan di sana karena pasti yang difahami dari hadis ini jika dikatakan ada penyembelihan mereka di sana ada it mereka di sana pasti akan Rasul katakan nggak boleh kamu nazar di sana nggak boleh kamu nyembelih di buana dan di situ kaidah yang ulama sebutkan jika di dalam nas di dalam konteks nas ayat ataupun hadis ada dua kemungkinan antara larangan dan rukhsah antara larangan dan rukso. Larangan tadi jika ada dilarang untuk sembelih di buana. Jika nggak ada berarti boleh. Jika seperti itu ada kemungkinan terlarang, ada kemungkinan boleh, maka bentuk lafat perintah yang disebutkan di dalam nas itu lil ibaha, Bentuknya lil ibaha Mesti mubah. Mubah itu boleh. Gak ada keutamaannya kamu nyembelih di sana. Cuman boleh kalau kamu sudah nazar di sana. Gak berarti wajib. Wajib kamu bayar nazarmu nyembelih di sana. Enggak. Nyembelihnya naam wajib. Tapi harus dibuana ini yang nggak wajib, mubah. Maka nggak semua perintah dalam syariat itu hukumnya wajib. Nah, melihat konteks. Sebagaimana pula sama ibaha ini kaidah yang ulama sebutkan jika perintah Perintah Allah bahkan. Datang setelah larangan. Berarti itu juga mubah. Misalnya orang ihram sedang haji atau umroh dilarang oleh Allah untuk berburu. Muhrim tidak boleh berburu nyari rusa atau nyari apa apalagi orang dulu harus berburu. Tidak boleh selama ihram. Lalu Allah katakan wa idza halaltum, kalau kamu sudah halal, sudah selesai ihram, sudah selesai umrahmu, sudah selesai hajimu, Allah perintahkan fastadu. Maka berburulah. Perintah dari Allah. Tidak satu pun fuqaha yang mengatakan wajib untuk berburu karena ini perintah Allah. Kenapa? Karena perintah itu datang setelah larangan. Berarti itu maknanya mubah. Mubah. Ya, kalau kamu berburu mubah, boleh silahkan. Tidak berburu ya tidak apa-apa, terserah. Itu maknanya. Dan ini penting kaidah-kaidah begini. Kalau enggak orang akan memahami sendiri keluar dari konteks para ulama, kaidah-kaidah yang mereka letakkan, mereka buat, ngawur akhirnya nggak karuan. Nah, dan terjadi, nah, sebagian mereka misalnya memahami hadis yang Rasul katakan al-hajju arafah. Haji itu arafah. Betul hadisnya memang. Dia katakan holas haji itu arafah. Berarti setelah wukuf di Arafah selesai, sudah haji. Apa dalilnya? Sabda Nabi yang mengatakan haji itu Arafah. Hadis Rasul jangan kamu tentang. Rasul mengatakan haji itu Arafah. Sudah. Nggak ada tawaf ifadah, nggak kamu tinggalkan nggak masalah. Tawaf ifadah, nyembelai, nyukur ini itu semuanya. Yang penting Arafah selesai wukuf di Arafah haji sudah al hajj Arafah nah. bukan demikian para ulama memahami hanya ketika bahkan paling boleh ilm yang berkata demikian bukan orang jahil bukan orang awam orang yang nuntut ilmu paham keilmuan belajar hadis dan besar keilmuannya namun menyalahi para ulama jalan sendiri, pahami sendiri. Ketika dihadapkan kepada seorang alim, gampang dibenturkan dia dengan kaidah dia sendiri. Jadi menurut kamu ini cerita Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Bannar Habibullah ketika menghadapi alim untuk ilmu yang semacam ini. Jadi menurut kamu sesuai hadis ini haji Arafah. Sudah selain itu nggak ada sudah. Ya Arafah itu adalah haji, selain itu bukan haji. Iya, hadis Rasul yang mengatakan demikian. Baik kata dia. Kata Syekh Muhammad. Aku juga punya hadis yang Rasul mengatakan di situ di Muslim, di Bukhari. Adin nasihat. Agama itu nasihat. Sudah itu agama. Tak usah sholat. Nggak usah puasa Ramadan, gak usah zakat, gak usah. Agama nasihat, nasihati saja orang. Itu agama. Sama konteksnya. Agama nasihat. Haji Arafah. Udah kamu gak usah sholat lima waktu. Rasul yang mengatakan agama itu nasihat. Kamu nentang hati. Baru dia terbentur, baru sadar. Bukan demikian hadis dipahami. Tapi dengan sesuai penjelasan para ulama penting berjalan mengikuti bimbingan para imah dan para ulama musalli Thank you. فإنه لا وفاء لنظر في معصية الله Sesungguhnya tidak ada penunaian nadar dalam maksiat kepada Allah. Dalilun ala anna hadha nadru maksiyah. Ini dalil yang menguatkan tadi bahwa itu nazar-nazar maksiat jika dilakukan di tempat musyrikin menyembelih di tempat musyrikin merayakan hari besar lauqat wujida fil makan ba'dal ba'dul mawane, sehingga jika di tempat itu ada penghalang-penghalang nazar dilakukan tetap yaitu nadar maksiat wa ma kana min nadril ma'siyah fala yajuzul wafa'u bih bi ijma'il ulama dan kalau itu maksiat nadar tidak boleh ditunaikan itu ijma' ulama waqtalafu hal tajibu fihi kafaratu yamin ala qawlain huma riwayatani an Ahmad. Hanya saja khilaf mereka apa wajib ada kafarohnya. Kafarohnya kafaroh yamin, kafaroh sumpah. Ada dua pendapat dan itu juga dua riwayat di madhab Imam Ahmad. Ahaduhuma tajib. Wal madhab, madhab yang dikuatkan di Imam Ahmad wajib kafarohnya. Warwiyan Ibn Mas'ud wa Ibn Abbas. Riwayat ini dari Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas pula. Wabihi qala Abu Hanifah wa ashabu. Itu pendapat Abu Hanifah juga dan Ahnaf. Di hadis Aisyah marfu'an berdasarkan hadis Aisyah Rasul katakan la nadra fi ma'siyah wa kafaratuhu kafaratu yamin Tidak ada nazar dalam kemaksiatan dan kafarohnya dibayar dengan kafaroh yamin, kafaroh sumpah. Rawahu Ahmad wa Ahlu Sunan wa Tajabihi Ahmad wa Ishaq. Asani la kafaroh taaleh Madhab kedua tidak ada kafarohnya. Ruya dhalika an masruq. Wa sya'bi wa syafi'i itu diriwayatkan dari Masruq, Sya'bi dan Syafi'i di hadis bab. Karena hadis bab ini Sabit bintu hak nggak ada penyebutan kafaroh di situ. Walam yakur fi kafarah wa jawabuhu annahu dzakaral kafarah fil al mutaqaddim wal mutlaq yuhmal 'ala al muqayyad. Tapi dijawab oleh para ulama seperti Abu Hanifah dan yang lainnya tersebutkan itu dalam hadis lain hadis Aisyah tadi kafarohnya kafaroh yamin dan hadis yang mutlak yang tidak menyebut kafaroh dibawa dilarikan kepada hadis yang mukoyat yang bukan adanya kafaroh selesai dijama qauluhu wala fima la yamliku ibnu adam tidak ada nazar pula pada yang tidak dimiliki ibnu adam qala fi syarhil masabih yakni idza adhafa nadra ila muayyan la yamliku jika nazarnya dia arahkan pada sesuatu tertentu yang tidak dia miliki bi an qala insyafallahu maridi falillahi alayya an u'tiqa abda fulan wa nahwa Misalnya dia katakan jika Allah sembuhkan sakitku, aku nadar wajib bagiku untuk Allah aku merdekakan budaknya fulan, miliknya orang. Apa yang serupa itu? Aku wakofkan tanah satu hektar miliknya fulan Bagaimana kamu melakukan itu miliknya orang lain kok kamu yang menazar? Fa'amma idal tazama fid dhimmati syai'an bi'an qala insyafallahu maridi falillahi alaiya an u'ti qaraqabah Wahuwa fi tilkal hala yamlikuha wa la qimataha fa syafallahu maridahu sabata dhalika fi dhimmati kecuali kalau dia nazarkan itu dalam bentuk tanggungan atas dirinya sendiri, maka kena. Misalnya, dia katakan kalau aku sembuh, Allah kasih kesembuhan, aku nazar untuk Allah, aku akan memerdekakan seorang budak atau misalnya kalau Allah kasih aku kesembuhan, aku akan wakafkan satu hektar tanah. Maka itu masuk dalam tanggungan dia jika memang saat itu dia belum punya sehektar tanah, belum punya dananya juga. Jika dia sembuh nanti dan ada rizki, ada dana, ya dia wajib mewakafkan satu hektar tanah. Adapun tadi kan tidak dimiliki, nggak bisa dia miliki, itu tanahnya orang. Saya wakafkan mobil apatnya Pak Fulan, oh, miliknya orang. Ya nggak teranggap nazarnya. Tapi kalau dia katakan aku akan wakafkan sebuah mobil, itu tanggungan dia begitu dia sembuh, dia berkewajiban untuk menunaikannya. Qauluhu rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Diriwayatkan Abu Dawud sanatnya sesuai syarat keduanya yaitu Bukhari Muslim. Wa Abu Dawud ismu Sulaiman ibnul Ash'ad. Ibnu Ishaq, Ibnu Bashir, Ibnu Shaddad, Al-Ajdi Al-Sijistani, Sahibul Imami Ahmad, wa Musannifus Sunan, wal Marasil, وغيرهما ثقة إمام حافظ من كبار العلماء مات سنة خمس وسبعين ومئتين meninggal tahun 275 Hijriah murid senior dari Imam Ahmad dan lama mulazama dengan Imam Ahmad rahimahullah dan berpengaruh besar terhadap keistiqomahan beliau nazar para fukoha bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, nazar wajib. Nazar wajib. Yaitu nazar ketaatan. Kalau itu ketaatan, aku nazar tidak sembuh sedekah ke anak-anak yatim misalnya taatan kebaikan sholat kian misalnya puasa maka ini wajib untuk ditunaikan manadaro an yuti Allah fal yuti'hu karena hadis Aisyah di Bukhari barang siapa yang nazar taat pada Allah hendaklah dia taati yang kedua nazar haram yaitu nazar maksiat seperti Rasul katakan la wafa'a linadrin fi maksiatillah tidak boleh nazar dalam maksiat yang ketiga nazar yang teranggap seperti sumpah nazar yang teranggap seperti sumpah Misalnya jika dia bernagar seseorang misalnya saya nagar untuk menggunakan pakaian ini. misalnya dia sebut saya nadar untuk menggunakan baju gamis merek asli misalnya. Ya, ini seperti sumpah, walaupun bentuknya nadar. Dia mau pakai ya mubah, ya pakai berarti dia tunaikan nadarnya. Dia tidak pakai, ya nggak apa-apa, cuman dia bayar kafarah seperti sumpah karena nazar yang semacam ini seperti sumpah. Yang keempat nazar lijaj nazar lijaj lijaj itu emosi dahar marah disebut demikian karena seringnya itu yang membuat dia bernadar, marah emosinya. Tapi tidak harus marah. Tidak harus marah cuman konteks orang kadang emosi karena eh, apa yang dia sampaikan misalnya tidak dipercayai oleh orang nah, atau sebaliknya misalnya saja dia katakan anu hari ini tadi eh, bapak wali kota mengunjungi ma'had misalnya dia ngabarkan begitu yang lain teman-temannya misalnya wah mungkin softo kamu guyon gitu loh betul kunjungi Enggak, enggak, enggak mungkin. Bohong, enggak mungkin. Kalau nggak percaya, tanya yang lain. Aku nazar jika kalian tanya dan ternyata betul Pak Wali Kota datang ke Mahat, aku nazar untuk menyembelih seekor kambing. Nah, karena marah dia. Dia emosi karena apa yang dia sampaikan misalnya nggak dipercaya. Nah, lalu dia keluarkan nazarnya. Nazar saya kambing tak sembelih. Kalau ternyata betul Pak Wali mengunjungi Mahat misalnya. Atau yang serupa dengan itu aku puasa tiga hari kalau sampai betul Wali demikian wow. ini nazar disebut lijat atau sebaliknya, dari pihak yang mengingkari, enggak, hmm, enggak datang, lu datang tadi, betul. Nah, datang tadi, rombongan Pak Wali Kota. Tidak mungkin, betul datang. Zuh, aku nazar menyembelih cempe kalau betul sampai Pak Wali datang ke Mahat. Saya nazar tak sembelih kan sampai kalau betul beritamu ini. Nah, ternyata betul, datang, ya dia harus menyembelih apa yang dia nadarkan. Dan dia pun dalam posisi ini bilhiar milih, boleh dia tunaikan nadarnya, selesai urusan, atau dia tidak tunaikan tapi harus bayar kafaroh yamin. Yang kelima nadar makruh. nadar makruh ini fukaha contohkan misalnya jika Aku sembuh. Allah sembuhkan dari sakitku ini aku nazar untuk mentalak istriku. Misalnya. Saya cerai istri kalau Allah kasih kesembuhan padaku. Ini makruh. Atau misalnya tadi sakit jangan sakit dok. Yang lain misalnya, jika Fulan datang sampai ke sini dengan selamat, aku nazar untuk makan berambang merah sebelum berangkat ke masjid. Maka ini makruh untuk ditunaikan. uh, itu beberapa permasalahan terkait hukum-hukum nazar ada lima wajib haram serupa dengan sumpah dijudge karena emosi dan nazar yang makruh tinggal beberapa masalah sedikit terkait nazar insya Allah pekan depan Allah alam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh